Bismillahirrahmanirrahim. Pada penjelasan kita tadi yang berkaitan dengan meletakkan jenazah menghadap kiblat dengan meletakkan yaitu miring menghadap kiblat seperti yang disebutkan oleh ikhwah tadi. Dan itu diantara ulama Saudi Arabia menyebutkan hal tersebut disunahkan kata mereka. Di antaranya Syekh Abdullah bin Jibril rahimahullah beliau menyebutkan itu sunnah dan disebutkan pula oleh beliau melepaskan ikatan dari kain kafan kecuali yang di kepala dan di kaki yang dibiarkan. Tapi menyebutkan sunnah di sini perlu untuk kita melihat dalilnya karena menetapkan sunnah tidaknya berdasarkan dalil bukan hanya sekedar berkata. Jadi disebutkan oleh beliau disunahkan untuk meletakkan jenazah itu menghadap arah kiblat dengan miring. Jadi ditidurkan miring seperti yang disebutkan tadi menghadap kiblat. Alhamdulillah menyebut itu adalah sunnah. Juga melepaskan tali ikatannya semuanya kecuali kaki dan di kepala. Penyebutan sunnah sebagaimana kita sebutkan tadi memerlukan adanya dalil. Dan insya Allah kita akan mencari dalilnya, membahas tentang dalilnya. Adakah dalilnya? Kalau ada, maka kita benarkan kalau tidak ada maka kita tidak bisa menghukumi sebagai perkara yang disunnahkan. Karena setelah kita sebutkan tadi, menetapkan sesuatu itu sunnah, manakala ada dalil yang menjelaskan tentangnya. Dan apa yang kita jelaskan tadi berupa keterangan-keterangan, itu belum kita sebutkan se semuanya secara sempurnanya. Masih banyak yang mungkin ter terluputkan dari kita, atau masih banyak mungkin didapati juga padanya masih ada kesalahan padanya nanti insya Allah untuk tulisannya karena kita rencana apa yang kita pernah jelaskan kita akan membuat suatu kesimpulan dari tulisan dengan disusun insya Allah dengan berurutan jadi apa yang kita belum jelaskan nanti kita akan sebutkan di tulisan dan apa yang rajih dari pendapat-pendapat ulama kita akan sebutkan di dalam tulisan Insya Allah. Dan sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan membaca kitab Mabadi Ilmu Fidah. Pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan poin yang ke-24. Dan sekarang kita masuk pada poin yang ke-25. Beliau hafizahullah taala mengatakan, "Fa qila laka dan jika dikatakan kepadamu, Kam maratibuddin. Berapa tingkatan tingkatan agama? Berapa tingkatan-tingkatan agama? Fakul, maka ucapkanlah. Maratibuddin salasun. Tingkatan-tingkatan agama itu ada tiga. Itu tiga tingkatan. Pertama al-islamu. Yang pertama adalah Islam. Kedua wal imanu. Kedua iman. Wal ihsan. Dan yang ketiga adalah ihsan. Wadalilu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dalilnya adalah hadis Umar bin Khattab semoga Allah meridainya. Fi sahihi Muslimin di dalam sahih Muslim. Disebutkan nomornya di sini, nomor yang ke-8 dari sahih Muslim. Di awal-awal kitab sahih Muslim. Itu hadisnya panjang. Wa fihi anna Jibril alaihi salam bahwasanya Jibril alaihi salam dan pada hadis tersebut bahwasanya Jibril alaihissalam sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam, tentang Islam. Thumma anil iman, kemudian tentang iman. Thumma anil ihsan, kemudian tentang ihsan. Jadi ditanyakan tentang tiga perkara ini sesuai urutannya. Ditanyakan yang paling terpenting dulu yaitu Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Setelah itu beliau sebutkan poin yang selanjutnya, yang ke-26. Ini masih memiliki keterkaitan dengan maratibud maratibuddin. Dan beliau akan sebutkan di sini, Fa'idha qila laka dan jika dikatakan kepadamu kam arkanul Islam, berapa rukun Islam? Rukun Islam sendiri telah disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab tadi yang diriwayatkan oleh Muslim dari pertanyaan Jibril tentang Islam langsung disebutkan rukun-rukun Islam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sebutkan di sini, fakul ham satu arkanin ada lima rukun Islam itu. Padalilu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan bunyal islamu ala khamsin dibangun Islam di atas lima perkara syahadati alla ilaha illallah yang perkara pertama persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah wa anna Muhammadan Rasulullah dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya Allah wa salat dan menegakkan salat. Ini rukun yang kedua. Waita ita'iz zakat dan menunaikan zakat rukun yang ketiga. Wal haj dan haj bagi yang mampu. Ini rukun yang keempat. Wa shaumi dan puasa Ramadan. Rukun yang kelima. Muttafaqun alaih hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau sebutkan poin yang ke-27, faiza qila laka dan jika dikatakan kepadamu Ma huwal iman? Apa itu iman? Fakul, maka ucapkanlah huwan, huwa, dia adalah nutkun bil lisan. Dia mengucapkan dengan lisan. Wa atiqadun bil qalbi. Dan meyakini dengan hati. Wa amalun bil jawarihi. Dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Itu iman. Jadi harus terpenuhi tiga, tiga perkara ini diucapkan dengan lisan, mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan. Kemudian waatiqadun bil qalb juga meyakini dengan hati untuk menyelisihi orang-orang munafik. Orang munafik mengucapkan dengan lisan akan tetapi tidak diyakini dalam hati mereka. Wa bil jawarih dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Menyelisihi murji'ah. Murji'ah yang penting kata mereka sudah mengucapkan sudah walaupun tidak beramal. Dan itu akidah yang salah, yang menyimpang wa huwa yazidu bitta'ah dan iman itu bertambah dengan ketaatan wayang kusubil bil dan dia terkurangi dengan maksiat setelah itu beliau menyebutkan dalil-dalilnya Wad dalilu ala annahu nutkun bil lisan dan dalilnya bahwasanya dia menunjukkan atas pengucapan dengan lisan wa amalun bil jawarih dan mengamalkan dengan anggota tubuh hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadis Abi Hurairah Semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan al imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'ba. Iman itu adalah 60 lebih, 60 cabang lebih atau 60, 70 cabang lebih. 70 lebih <coughs> memiliki cabang jadi iman bercabang-cabang. Fa'afdaluha yang paling afdalnya, yang paling utamanya qawlu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Wa dan yang paling kecilnya, yang paling rendahnya dari cabang iman itu imatatul adha'ani tarik, yaitu meng menghilangkan gangguan dari jalan, gangguan di jalan, mengangkat duri atau yang semisalnya. Itu termasuk dari yang paling rendahnya keimanan. Jadi yang puncaknya keimanan la ilaha illallah. Konsekuensi dari melaksanakan la ilaha illallah juga yang paling rendahnya diantaranya imatatul adha ini juga termasuk dari pelaksanaan dari apa yang disebutkan yaitu pelaksanaan terhadap keimanan. Orang melaksanakan ini menyingkirkan gangguan dari jalan maka dia telah melaksanakan keimanan pula. Wal haya'u syu'batun minal iman dan malu itu adalah cabang atau bagian eh, cabang dari keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman dan keimanan itu adalah cabang dari eh, dan malu itu adalah cabang dari keimanan. Wal haya dan malu adalah cabang dari keimanan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini dalil yang menerangkan tentang iman itu bermacam-macam. Ada yang tinggi iman dan ada yang rendah. Jadi ini dalil yang menerangkan tentang iman itu bertambah. Bertambah dan juga memerlukan adanya pengamalan dengan jiwa raga. Dan beliau sebutkan dalil yang lainnya wa dalilu annahu i'tiqadun dan dalil bahwasanya iman itu adalah i'tiqad keyakinan bil qalbi dengan hati Hadis Umar alladhi taqaddama fi arkanil iman. Hadis Umar yang telah lewat pada rukun-rukun iman. Hadis Jibril atau disebut dengan hadis Jibril. Wa qaulullahi ta'ala dan perkataan Allah ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin dan kepada Allah lah bertawakal mereka eh, bertawakal kalian dan kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian itu adalah orang-orang beriman. Jadi ini yang berkaitan dengan masalah keyakinan hati. Orang mukmin meyakini Allah dengan hati mereka dan mereka bertawakal pada Allah dengan dikuatkan di dalam hati mereka tawakalnya mereka. Kemudian wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan dari Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala beliau mengatakan, ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan itu adalah mencintai ansar, orang-orang ansar. Wa ayatun nifaqi bu'dul ansar. Dan ayat nifak itu membenci orang-orang ansar. Muttafaqun alaih hadis ini adalah oleh Bukhari dan Muslim. Jadi untuk mengetahui mukmin itu seseorang benar keimanannya, sempurna keimanannya ketika dia mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia membenci sahabat Nabi, mencela sahabat Nabi atau bahkan mengkafirkan sahabat Nabi, maka keimanannya itu sangat rusak dan bisa jadi dia adalah orang kafir atau orang munafik. Kemudian beliau sebutkan lagi, "Wa dalilu ala annahu yazidu bit ta'ah dan dalil atas bahwasannya dia bertambah dengan ketaatan, iman itu bertambah dengan ketaata, ketaatan. Qaulullah Ta'ala adalah perkataan Allah Ta'ala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat <coughs> wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu yang mana mereka jika dibacakan jika dibacakan idza Allah dibacakan tentang Allah wajilat qulubuhum maka bergetarlah hati mereka tersentuh hati mereka wa idza tuliyat alaihim ayatuhu dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah tadi dibacakan dengan mengingat Allah diperingatkan tentang Allah membuat hatinya bergetaran, gemetaran, tersentuh hatinya. Wa idza tuliyat alaihim dan jika dibacakan pada mereka ayatuhu ayat-ayat Allah sum imana bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun dengan bertambahnya keimanan maka kepada Rabb mereka mereka bertawakal tidak kepada yang lainnya. Dan ini amalan hati juga. Bertawakal kepada Allah termasuk dari amalan hati dan ini termasuk ketaatan. Masuk juga sebagai suatu amalan, sebagai suatu ketaatan. Jadi yang namanya iman tidak lepas dari dari yang kita sebutkan, amalan hati maupun amalan jiwa raga. Kemudian wa qauluhu ta'ala dan perkataan Allah ta'ala huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan sakinah ketenangan, ketenangan di dalam hati-hati orang beriman, di dalam hati orang-orang beriman. Liyazdadu imana supaya mereka bertambah pada mereka keimanan. Ma'a imanihim bertambah kepada mereka di atas keimanan mereka. Mereka sudah beriman dengan diturunkan ketenangan bertambahlah keimanan mereka. Ini menunjukkan kalau iman itu bertambah. Wa dan perkataannya, wa yasdadalladzina amanu imana dan bertambahlah bagi orang-orang beriman itu dengan keimanan bertambah keimanan mereka. Berbeda dengan orang-orang sesat yang mereka menyebutkan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi imannya Jibril sama dengan imannya Fir'aun. Imannya Abu Lahab sama dengan imannya orang mukmin. Itu pemikiran yang sangat sesat, yang jauh dari bimbingan Islam, jauh dari ajaran Islam. Jadi iman harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Dan iman bertambah dan berkurang. Itu iman. Kemudian beliau sebutkan dalilnya. Padalilu ala annahu yang kusubil ma'asiyati adillatu ziyadatihi. Dan dalil atas bahwasannya keimanan itu berkurang dengan kemaksiatan. Dalil-dalilnya adalah dalil tambahan dari dalil yang kita sebutkan tadi dan ditambah lagi. Fa'innahu qabla ayyazida kana naqisan. Karena sesungguhnya sebelum ditambah itu, iman itu ditambah, maka keberadaannya naqis. Jadi kalau dia ditambah tentu masih kurang. Ditambah dengan ditambah itu bertambahlah. Ini cara akalnya. Sudah masuk akal seperti ini. Fa'innahu qabla. Karena sungguhnya sebelum ayyazidah, sebelum ditambah sesuatu. Karena nakisan maka keberadaannya kurang. Dari tempat kita isi air. Kalau tempatnya belum penuh. Sebelum kita tambah berarti masih kurang. Kalau ditambah baru baru penuh. Qala Imam Bukhari fi Kitab Iman dan Imam Bukhari berkata di dalam Kitab Iman di dalam sahihnya min sahihi dari kitab sahihnya babu bab faiza taraka syai'an minal kamali fahuwa naqisun maka jika meninggalkan sesuatu dari yang sempurnanya maka itu adalah naqis misalnya air tadi di gelas kalau ditinggalkan sesuatu darinya dari sempurnanya diambil sedikit maka kurang. Kalau ditambah lagi maka bertambah. Wa hadithu syu'abil imani alladhi dzakarnahu qariban dan hadis tentang cabang iman yang telah kami sebutkan tentangnya baru saja hadis yang tadi kita sebutkan. Kemudian beliau sebutkan lagi wa hadithu Abi Sa'id al-Khudri dan hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya ini dengan tangannya kalau dia sanggup merubah dengan tangannya tanpa ada kemadaratan tanpa ada mafsadat dia lakukan Fa lam yastati' fa Kalau dia tidak sanggup dengan tangannya karena dia lemah atau dia takut nanti kemadaratannya besar sekali, mafsadatnya besar, maka hendaknya dia berubah dengan lisannya. Artinya mengingkari dengan lisannya. Dia tetap mengingkarinya, menyatakan ini salah, ini mungkar. Fa lam yastati' fa Dan kalau juga tidak mampu dengan lisannya karena ditekan, misalnya kalau dia mengucapkannya dengan lisannya akan diseret disiksa sebagaimana disiksanya Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya seperti itu, maka solusi terakhirnya fadi qalbihi mengingkari dengan hatinya, dalam hatinya. Dan disebutkan mengingkari dengan hati itu fadzalika ad'aful iman dan demikian itu adalah lebih lemahnya keimanan. Berarti kalau mengingkari dengan tangan yang dia mampu itu menunjukkan iman imannya. Bagus imannya. Tinggi. Dan kalau dia mengingkari dengan lisannya saja berarti tidak seperti yang semula. Tinggi keimanannya. Kalau mengingkari dengan hatinya, maka ini sudah merendah lagi imannya, berkurang keimanannya. Atau disebutkan di sini ada aful iman, paling lemahnya keimanan akhrajahu muslimun ini diriwayatkan oleh al imam muslim wa fihi dan padanya anna inkaral munkari minal iman dan padanya bahwasanya mengingkari kemungkaran itu termasuk dari keimanan kemudian beliau sebutkan poin yang ke-28 Fa'idha qila dan jika dikatakan kam arkanul iman berapa rukun iman berapa rukun-rukun iman Fakul, maka ucapkanlah sittatu arkanin ada enam rukun wa dalilu hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan dalilnya adalah hadis Umar bin Khattab semoga Allah meridainya fi sahih Muslimin di dalam sahih Muslim anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu Jibril bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakannya kepadanya Jibril alaihi salam anil iman, tentang iman. Jibril bertanya kepada beliau tentang iman. Faqala, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antu'mina minabillah Kamu beriman kepada Allah. Ini rukun yang pertama. Wa malaikatihi dan malaikatnya rukun yang kedua. Wa kutubihi dan kitab-kitabnya rukun yang ketiga. Wa rusulihi dan para rasulnya rukun yang keempat. Wal yaumil akhir dan hari akhir ini rukun yang kelima. Wa minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada qadar baiknya dan jeleknya. Qala maka berkata Jibril sadaqta, kamu telah benar. Wa huwa muttafaqun alaihi min hadis Abi Hurairah. Dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah. Dan dari sini terdapat faedah bolehnya seseorang pengajar bertanya kepada muridnya kalau dia benar dibenarkan, kalau dia salah disalahkan. Dan boleh seorang membuat pertanyaan kemudian dia jawab pertanyaan itu kalau tidak diketahui jawabannya oleh yang ditanya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat tentang pohon pohon dipermisalkan seperti seorang mukmin. Para sahabat tidak ada yang menjawab. Ibnu Umar terbenak di dalam hatinya bahwasanya dia pohon korma. Kemudian Nabi menyatakan wahyan wahya an An-Nakhlah dan dia adalah pohon korma. Jadi beliau bertanya kemudian menjawab sendiri pertanyaan beliau karena tidak dijawab oleh orang-orang yang beliau ajari. Dan satu poin lagi sehingga sempurna kita menjelaskan tentang masalah maratib maratibuddin. Beliau katakan poin yang ke-29, faiza qila dan jika dikatakan kepadamu Ma ta'riful ihsani bainal abdi wa rabbih. Apa pengertian ihsan? Ihsan yaitu kebaik berbuat baik antara hamba dan Rabbnya. Fakul maka ucapkanlah. Huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah. Dia adalah bahwasanya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Dan jika dan jika kamu tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Kama ja'a fi hadis Umar bin Khattab fi Muslim. Yang mana datang pada hadis Ibnu Umar eh hadis Umar bin Khattab di dalam Sahih Muslim yang nomornya nomor 8. Dan kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.